<clears throat> Kita insyaallah pada malam hari ini memasuki bab baru dari kitab kita Syarah Kitab Tauhid. Kitab Tauhid yang ada dalam Sahih Bukhari yang kita ikuti adalah syarahnya Syekh bin Bas rahimahullah taala. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala babu qaulillahi ta'ala wa lima khalaqtu bi yadayya. Bab firman Allah taala lima khalaqtu bi yadayya. Lima manaka antas juda. lima khalaqtu bi yadayya. Berkata Allah kepada iblis, Wahai iblis, apa yang menghalangi engkau bersujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Ayat ini ditetangkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala untuk menjelaskan bahwasanya Allah memiliki sifat tangan. Dan tangannya dua. Tangannya du dua. Ini biyadaya. Isim musanna mutaw kepada ya mutakallim. Isim musanna. Ini dua tangan. Diidofakan kepada ya mutakallim. Maka bunyinya biyadaya. Bani harfu jer. Yadai mudof. Kepada ya mutakallim. Maka ditasdid biyadaya. Karena ketemunya dua sukun. <clears throat> Seandainya tanpa idofa kepada ya mutakalim maka berbunyi ini dengan kedua tangan. Maka ayat ini sebagai dalil yang membuktikan dan menunjukkan bahwasanya Allah memiliki dua tangan. Sebagaimana yang tertera dalam hadis yang telah kita lewati bahwasanya wakil tayadehi yaminun. Dan kedua tangan Allah adalah kanan dan juga ayat yang terkait dalam masalah Allah menggenggam langit dan bumi. Tapi, Dan ini sebagai bantahan terhadap alul bidah yang mereka mengingkari tangan bagi Allah. Dengan alasan kalau ditetapkan tangan bagi Allah maka akan menuntut serupanya Allah dengan makhluk. Sementara tidak dibolehkan menyerupakan Allah dengan makhluk sehingga mereka harus mentakwil. Takwil tadi berangkatnya dari kesan ketika ditetapkan akan serupa dengan makhluk, maka harus ditakwil. Dan hasil dari hasil dari ta'wil adalah apa? Hasil dari ta'wil hasilnya apa? Ah, siapa bisa jawab? Hmm? Taktil. Apa mana taktil? Pengkosongan, peniadaan, pengingkaran. Itu namanya tak taktil. Dan tauhid Al-ilmil khabari, tauhid yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, memiliki dua lawan, yaitu at-ta'tilu dan tasbih. Ya kan? Sebagaimana pernyataan Ibnu Qayyim, "Fatauhidul ilmil khabari lahu diddani." Tauhidul al khabari yakni asma wa sifat memiliki dua lawan. At-ta'tilu wa tasfi." peniadaan dan penyerupaan, pengingkaran dan penyerupaan. yakni ketika seorang itu mengingkari tangan bagi Allah dan yang lainnya maka termasuk membawa lawan tauhid. Juga ketika seorang itu menyerupakan tangan Allah dengan tangannya makhluk atau sifat Allah dengan sifatnya makhluk maka mendatangkan apa? lawan daripada lawan untuk tauhid tersebut. Maka dikatakan faman nafa sifat Rabbi azza wa jal wa attala kadzdzaba ta'tiluhu tauhidahu. Maka barang siapa yang menafikan sifat-sifat Rabb azza wa jal maka taktilnya mendustakan tauhidnya. Kadzdzaba ta'tiluhu tauhidahu. Taktilnya tadi mendustakan tauhidnya. Wa man syabbahahu bi khalqihi wa matsalahu bihim kadzdzaba tasbihuhu wa tamsiluhu tauhidahu. Maka barang siapa yang menyerupakan Allah dengan ciptaannya, maka penyerupaannya tadi membatalkan atau membohongkan, mendustakan tauhidnya. Nah. Jadi kalau seorang mendengarkan ayat ini, Ma man'aka antas sudah lima kolak tu biyadaya. Kemudian dia mengatakan, apa yang menghalangi engkau wahai iblis untuk susut kepada yang telah kuciptakan dengan kudroku? Dengan kekuasaanku berarti dia telah mengingkari tangan bagi Allah. Nah, pengingkaran tadi membatalkan tauhidnya. Kenapa? Karena mentauhidkan Allah adalah menetapkan apa yang Allah tetapkan. Dan menafikan penyerupaan dengan semua sifatnya makhluk. Kenapa? Karena Allah telah berfirman, Laisa kamitslihi syai'un. Walam yakul lahu kufuan ahad. Dan yang semisalnya. Laisa kamislihi syai'un. Laisa kallahi syai'un. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Baik datnya atau sifat-sifatnya. Di antaranya adalah tangan Allah nggak serupa dengan tangannya makhluk. Datnya Allah nggak serupa dengan semua dawat dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apa ini? gamblang dan gampang sebetulnya cuma karena sudah terlanjur banyaknya subuhat sehingga kita harus capek memperjuangkan membela akidah yang benar untuk mensuci apa untuk apa untuk mengembalikan fitrahnya manusia kepada tauhid di mana mereka telah terkotori fitrahnya sehingga fitrah mereka telah terracuni dengan racun subuhat di antaranya adalah taktil dan tasbih. Ini yang banyak dipertanyakan kaum muslimin di mana mereka telah terasuni dari kalangan alul bidah dalam masalah tauhidul ilmi al khabari. Tauhid yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah di negeri kita ini yang penuh dengan asyairah. Penuh dengan pemahaman as'ari yakni pemahaman yang menisbatkan kepada yang dinisbatkan kepada Abu Hasan Al Asy'ari rahimahullah taala dikala beliau belum bertobat dari pemahaman iktizal. Nah, marhala yang pertama inilah suatu peringkat yang dulu dilewati oleh Abu Hasan Asy'ari dari kalangan alul bidah inilah yang sekarang ini dipegang oleh banyak manusia khususnya di Nusantara ini dari kalangan mereka yang mempelajari perkara akidah dan semisalnya dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi terpedaya dengan para ulama kibar seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar, An-Nawawi dan yang lainnya di mana mereka juga termasuk dari kalangan muawwilah. Ulama yang mentakwil. Maka kita ahlu sunnah wal jamaah untuk mengetas sebagian hamba Allah yang dikendaki lalu untuk dientas dari keterpurukan dalam masalah ini, kita harus membaca kitabnya Al-Sunnah diantaranya adalah Sarah Kitab Tauhid yang dibawakan oleh Syekh Syekh, uh, bin Bas rahimahullah taala. Yang berupa kaset dulunya kemudian ditulis dengan bentuk kitab yang sekarang ini kita baca. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah taala hadis berakam sab'al al arba'mi'ah wa asrah. Hadis bernomor 7410. Hattasani Mu'adu bin Fadalah. Hattasana Isamun an data an Anasin. Anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal yajma'ullahu al-mu'mina yawmal qiyamah kadzalik. Anas menuturkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata Anas bin Malik khadimnya Rasulullah SAW. alaihi beliau. Selama berapa tahun? Sepuluh, sepuluh tahun. <clears throat> Beliau menuturkan bahwasanya Nabi SAW berkata, Allah mengumpulkan ya jema'u, mengumpulkan. Siapa? Allah. al mumin orang-orang yang beriman. Pada hari kiamat kadalik ini dalam situasi dikumpulkan keadaan hari tersebut. Fayaqulun, maka mereka para manusia berkata. Ini manusia mereka di saat itu berkata dikarenakan apa? Susahnya hari itu, sempitnya hari itu. Capek menunggu keputusan belum ada keputusan. Maka di antara mereka ada yang berkata, lawis tasfa'na ila rabbina. Lawis tasfa'na. Hamzah ini hamzah, hamzah wasl. Hamzal wasl itu ketika jatuh dalam pertengahan kalimat maka tidak dibaca. Maka dibaca lawis tasfa. Nah, Kalau hamzatul qata dimanapun berada dia maka diucapkan. Di mana dia berada diucap diucapkan. Itu namanya hamzatul qata. <clears throat> akrim ya rojulu, Ya rojulu akrim. Sama saja. Ya rojulu ak akrim. Akrim ya rojulu. Ya kan? Ya rojulu akrim bukan dihilangkan. Itu namanya jatuh kotak. <clears throat> Jadi mereka berkata, Lawis tasfa'na. Seandainya kita ini, bagaimana kalau kita mencari mencari syafaat? Perantara kepada Rabb kita. Kenapa? Hatta yurihana. Hatta litaklil. Supaya Allah yurihana supaya Allah memberikan ketenangan bagi kita. Aroha yurihu. Irohatan. Supaya kita bisa tenang. Min makanina hada dari tempat kita yang sekarang ini sempit kayak begini. Maka mereka fayatuna Adam alaihissalam. Maka mereka pun akhirnya datang kepada Adam alaihissalam. Adam yang ini Nabi Adam. Adam. Mufrod zamannya apa? Siapa tahu zamannya Adam? Hmm. Siapa yang bisa mengetahui jamak dari kata Adam? Awadim. Awa? Awadim. <clears throat> Kalau seandainya ada orang yang namanya Adam, kemudian dijamak maka Adam-Adam maka punya apa? Awa, awadim. Mereka datang kepada Adam alaihissalam. Fayakul maka mereka berkata, "Ya Adam, wahai Adam, amatara an-nasa kola. amatara an-nasa." Tidakkah engkau wahai Adam melihat keadaan manusia? Allahu biyadihi. Allah menciptakan engkau dengan tangannya. Nah ini syahidnya. Khalaqakallahu biyadi. Sama dengan firman Allah Ta'ala. Lima khalaqtu biyadaya. Wasjadalaka malaikatahu. Asjada. Sama failnya. Tuhan. Hmm? Hah? Sama failnya. Malaikat. Musa malaikat temen lo, coba. Piye? Malaikat piro kira-kira? Hah? Hajar? Allah. Wasjadallahu. Asjad ini fi'il sulasi ma mazid dari af'ala yaf'ilu. Mensujudkan. Kalau sajadah bersujud. Nah, Wasjadalakal tahu dan Allah ma bikin malaikat menyuruh malaikat malaikatnya supaya sujud kepadamu. Wa 'allamaka asma'a kulli syai'in dan Allah mengajari engkau wahai Adam. Ini kata manusia. Manusia berkata kepada Adam dan wa 'allamaka dan Allah mengajari engkau wahai Adam nama-nama segala sesuatu. Apakah Adam tahu nama ini? Botol, banyu, ya, kleyo gitu. Maksudnya apa? Nama-nama dari, dari itu. Bukan kok Adam tahu nama ini kleyo sekarang tahun 2000, 2018 muncul kleyo. Ya enggak. Ya kan? Muncul nanti apa? Hah? Apa? ADR, NDR apa? HDR. Nah, maksud muncul gitu. Ya, ya. Mampu muncul aidrat. Ya enggak. Muncul pukis. Apakah itu? Mampu? <clears throat> Taib. Hatta yurihana. Ya, ini, maksudnya. Isfa' lana ila rabbika hatta yurihana min makanina hadha. Manusia berkata pada hari itu, Isfa' lana. Ya, isfa' Dari kata apa? Safa'ayasfa'u esfau isfa'. Berikanlah syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Jadikanlah, jadilah kamu syafaat bagi kami kepada Rabbmu. Sehingga supaya Allah itu memberikan ketenangan kami dari tempat ini. Tempat kami ini yang sulit ini. Ya kan? Fayaqulu maka berkata Adam lastuhunaka. Ini bukan hakku. Beliau bertawa untuk merendahkan diri ya kan tidak mau menjadi apa perantara antara mereka dengan Allah dalam masalah tadi wa yadhkurulahum wa yadhkurulahum khati'atahu wa yadhkuru sama failnya teman hmm? siapa itu hmm? hmm? Adam naam dan Adam menyebutkan kepada mereka kesalahannya. Artinya Adam ini menyebutkan kepada mereka tentang kesalahan yang pernah ia lewati. Alati asobaha. Di mana kesalahan tersebut yang telah apa? Telah dia ter terjang, telah dia lewati. Walakin tu Nuhan akan tapi datanglah kepada Nuh akan tapi wahai kalian datanglah kepada Nuh saja bukan saya. Fa'innau awalu rasulin ba'atsallahu ila al-ard. Nah, Kenapa kalian harus datang kepada Nuh? Karena Nuh adalah dia adalah awal rasul, awal utusan yang Allah utus kepada penduduk bumi. Nah, kesalahannya Adam dari itu apa? Dilarang makan sejarah tapi malah memakan. Itu namanya kesalah kesalahannya. Dari kesalahan itulah beliau nggak mau menjadi perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi apa? Syafaat. Tapi kesalahan yang telah diampuni, telah bertobat darinya. Walaupun demikian tetap merendahkan diri. Enggak mau. Fayatuna Nuhan maka mereka datang kepada Nuh. Nuh ini munsharif. Maka di sini apa? Mansub dengan Fathah. Nama nabi yang munsharif berapa? Enam. Siapa saja? Nah, siapa yang ingat? Sulaiman? No Sulaiman. Sulaiman. Apa singkatannya kemarin? Sin Yang Saleh, Nuh, Su'aib, Muhammad, Lut, sama Hud. <clears throat> Ayo. <clears throat> Fayaqulu no lastu hunaka. Nuh juga mundur gak berani menjadi syafaat. Wa yadhkuru atau lati asaba Dan juga dia menyebutkan tentang kesalahan yang pernah dia lewati. Apa kesalahannya? Apa kesalahannya supaya ingat? Mendoakannya supaya kaumnya apa? Dimusnahkan dari bu, dari bumi. Ya kan? Tidak banyak didakwai, banyak dido, apa, didoakan malah tetap apa? degil maka supaya dimusnahkan dari bumi. Berdoa dengan doa yang nggak pernah Allah perintah. Ini dianggap sebagai kesalahannya dirinya sehingga dia mundur nggak mau menjadi apa? membawa syafaat. Walakin itu, walakin walakin itu Ibrahim Khalilur Rahman. Tetapi datanglah kalian kepada Ibrahim, beliau adalah Khalilur Rahman. Khalil ini adalah tingkatan yang lebih tinggi daripada mahabbah khullah arfa'u manzilatan minal mahabbah. Mahfum? <clears throat> Dengan tingkatan yang lebih tinggi ini, maka Nuh memerintah mereka supaya datang kepada Ibrahim saja. Fayatuna Ibrahim, maka datang mereka kepada Ibrahim. Fayakulu, maka Ibrahim bilang, Lastuhunakum. Nah, nanti lastuhunaka, lastuhunakum. Mim ini, apa? untuk jamak. Kafnya kaful khitab. Wa idzuku lahum khotoyahu lati asabaha. Dan Ibrahim menyebutkan kepada mereka tentang beberapa kesalahannya khotoyahu. Yang pernah dia lewati. Yang pernah dia apa? Lakukan. Nah. Apa saja yang beliau lakukan tentang kesalahannya yang dianggap salah? Ada tiga perkara ya kan? Apa? Hah? Nah itu. Kata bidatillah salah satu kalimat bidatillah. Nah ini pakai satu ini sakim. Dan juga bilang apa? Bal fa'alau kabiruhum ha? Ada. Satunya apa? Apa? Hah? Bilang jawab ada oh, Hadi ukh, ukhti. Lakin tu Musa, lakin tu Musa. Abdan Allah Taurat wa kallamu takliman. Tapi datanglah kata Ibrahim. Datanglah kalian kepada Musa. Dia adalah seorang hamba. Allah memberi kepadanya Taurat. Wa kallamu takliman. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan taklim benar-benar bicara langsung. Nah, langsung antara Allah dengan Mu, Musa. Ini kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Musa, maka datanglah ke sana. Fayatu Musa, fayatu Musa, maka mereka datang kepada Musa. Fayakulu, fayakul, maka Musa bilang, las tuhunakum, Jadi, aku tidak memiliki kedudukan itu. Sebagai pembawa syafaat. khoti atau latiasobah. Dan dia juga menyebutkan kepada mereka kesalahan yang pernah dia lakukan. Itu apa? Membunuh suatu jiwa yang enggak diperintah untuk dibunuhnya. Walakin tu Isa akan tapi eh tu akan tapi datanglah kepada Isa Abdullah wa Rasulah wa kalimatuhu wa ruhahu. Isa adalah hambanya Allah dan utusannya Allah dan kalimatnya Allah dan juga rohnya Allah. yakni ya kan? Allah menciptakan Isa dengan Kalimat kun maka fakana. Mahfum. Fayatuna Isa maka mereka datang kepada Isa fayaqulu lastu hunakum walakin tu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abdan ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar. Tetapi kata Isa, datang saja kalian kepada Muhammad, aku tidak memiliki kedudukan itu sebagai pembawa syafaat. Muhammad adalah hamba yang telah diampuni baginya apa yang telah lalu dari dosa-dosanya dan apa yang akan datang. Nah, fayatuni maka datanglah mereka kepada aku fayatuni. Fayatunani. Ini bisa dibuang nonnya satunya. Fayatuni. Fayatunani. Fantoliku maka mereka datang kepada saya maka aku pun berangkat. Fantoliku aku pun berangkat. Fasta dinu ala rabbi aku pun minta izin kepada Rabbku fayu'dhanu alaihi maka aku diberi izin atas keinginanku fa idza raaitu rabbi qatu lahu sajidan nah fa idza raaitu rabbi qatu lahu sajidan maka tatkala aku melihat Rabbku aku apa waqa'tu lahu sajidan maka aku tersungkur bersujud kepada Allah. Ini pada hari kiamat. Beliau melihat Robnya. Bahkan orang-orang pun juga melihat Rob, Robnya. Adapun di dunia, nggak ada seorang pun yang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah lewat penjelasannya. Fayada'uni fayada fayada'uni masya ayyada'ani. Fayada'uni maka Allah membiarkan aku. Masya Allah ayyada'ani Allah membiarkan aku Dibiarkan sesuai dengan kehendaknya Allah SWT. summa yukoluli kemudian dikatakan kepadaku irfa Muhammadu wa kul yusma. Wahai Muhammad angkatlah kepalamu dari sujud tadi. Dan katakanlah saya perkataan kamu didengar. Wasal tu tahu dan mintalah pasti di permintaanmu di diberi. Kamu pasti di ijabai diberi permintaanmu. Wasfa atau safa wasfa tu safa maka engkau berhak membawa safa safaat. Fahmadu Rabbi bimahamida alam manihi alam maniha alam maniha. Maka aku memuji-muji Rabbku dengan beberapa pujian yang aku diajarinya. Semua asfa'u fayuhat fayahuddul lihat dan kemudian aku semua asfa kemudian aku memberi syafaat. Maka fayahuddul lihat dan maka aku diberi batasan sekian-sekian yang kamu beri syafaat untuk penduduk surga. Fa'udkhiluhumal jannata tsumma arju. Kemudian aku memasukkan mereka yang telah dibatasi oleh Allah. Bilangnya sekian dan sekian. Kamu masukkan surga. Maka aku masukkanlah mereka pada surga. Kemudian aku balik lagi ke tempat semu semula. Fa'idha ra'aitu rabbi qatul sajidan fayadauni. Masya Allah ayyadaani. Maka tiba ketika aku melihat Rabbku, aku tersungkur dalam keadaan sujud, aku dibiarkan sesuai so, dengan kehendaknya Allah. Waktu yang telah diberikan oleh aku kepada waktu yang diberikan oleh kepadaku. Dibiarkan aku sujud. Kemudian dikatakan kepada aku, "Irfa' Muhammadu Wakul yusma' wasal Tahu, wasfa' tusaffa'." Angkat kepalamu wahai Muhammad, bangunlah dari sujud dan katakanlah apa yang kau inginkan. Perkataanmu didengar. Dan mintalah permintaanmu dikasih. Kamu dikasih permintaanmu. Wasfa atau safa. Berikanlah syafaat, maka syafaatmu diteri, diterima. Maka aku memuji Rabku dengan beberapa pujian. Aku yang aku diajar dengan pujian-pujian itu. kemudian asfa'u fayahuddul lihat dan fa'udkhiluhum al-jannata. Maka fayahuddu hatta yahuddu. Aku diberi batasan. Sekian-sekian yang kamu masukkan surga. Maka aku masukkan mereka dalam surga. Semua arji kemudian aku kembali ke tempat semula. Faidah roa itu rabbi tu sajidan masya Allah sa'allahu ani. Semua yukol irfaat Muhammad yus yustama wasal tu wasfa wasfa'tu safa fa ahmadu rabbi mahabi mahamida maniha. Semua asfa'u fayahuddul lihat dan faudhilu udkhilu Sama dengan yang semula. Semua beda dengan kalimat yustama. Kul yustama Yusma dengan yustama ini ya hampir mirip maknanya. Cuma kalau yustama lebih lebih didengarkan. Semua diubah aku, kemudian aku kembali maka aku katakan ya Rabbi ma baqiya finnari illa man habasahu al-Qur'anu. Kemudian aku kembali kepada tempat semula maka aku katakan wahai Rabbku tak lagi tersisa di neraka kecuali orang yang ditahan oleh Al-Qur'an wa wajaba alaihil khuludu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu sa'iratan thumma yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu burratan thumma yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi ma yazinu minal khairi darratan. Ya kan? Ya ini ilaman habasul Quran, yakni orang yang memang sudah dicap sebagai penduduk, penduduk neraka. Kemudian Rasulullah berkata, hmm, harus keluar dari api neraka orang yang berkata la ilaha illallah wa kana fi qalbi dan ada pada hatinya dari kebaikan apa yang seberat sebiji sair, sebiji sair sebiji gandum sebiji tok. Saira sebiji gandum. Kemudian keluar dari neraka orang yang berkata la ilaha illallah dan dalam hatinya ada kebaikan seberat buruh lebih kecil lagi daripada gandum. Kemudian berkata keluar dari neraka, orang yang berkata la ilaha illallah dan ada dalam hatinya apa yang terkait dengan kebaikan dengan seberat darro Maafum? Nah. Apakah ini kemudian dijadikan alasan bahwasanya orang yang nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak haji, ya kan? Kemudian itu cukup sebagai bukti sebagai masuk surga, cukup dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini tidak bisa kecuali orang yang memang nggak ada kesempatan untuk mengamalkan kebaikan, kemudian mati setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Inilah menjadi sisi perseteruan antara ahlul ilm dalam masalah irja. Ya kan? Sehingga banyak dari kalangan kibar ahlul ilm terjerembab dalam masalah irja karena berpegangan dengan sebagian lafad hadis yang seperti ini. Kemudian ahlul ilm yang lain mereka mengatakan orang-orang yang tadi keluar dari surga walaupun nggak ada amalannya sedikit pun kecuali seberat darro ini adalah ketika tidak memiliki kesempatan untuk ber, beramal. Hidup di dunia, sejak kecil di pertengahan kaum muslimin, sampai rambutnya putih, kemisnya putih, nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak apa. Sebelum masuk surga. Ini nggak masuk di situ. Yang penting kalimat apa? La ilaha illallah. Ini nggak ma nggak masuk. Alhamdulillah ya Dan inilah pemahaman yang menjadi uh, perdebatan panjang lebar antara alim dan antaranya adalah syahrabi dengan yang lain. Sehingga ditulis beberapa kutai, beberapa kitab bantahan terhadap beliaunya. <clears throat> Yang ditulis oleh ya kan, Akhuna Yusuf Al-Jazairi. Dalam hal ini kitab yang sangat bagus. Siapa yang punya kemampuan untuk baca akan dibaca. <clears throat> Tapi ya perhatikan. <clears throat> Jadi syahid dari hadis yang telah kita baca yang sepanjang ini apa di situ apa? Ya kan? Khalaqakallahu biyadihi. Allah menciptakan engkau wahai Adam dengan tangannya. Langsung. Kita bilang aktubu bil kolam. Saya menulis dengan kok kolam. Kolamnya langsung bekerja. Mahfum? Nah. Hadal hadisu hadisun adimun kata beliau Syekh bin Basrah hadal hadisu hadisun adimun jalilun Wawa hadisu faza'in nas. Wawa hadisu faza'in nas. Yaumal kiamah. Watawajuhum ila Adam. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung, sangat mulia. Yaitu hadis yang terkait dengan gelisahnya manusia pada hari kiamat. Dan mereka menghadap kepada Adam. Kemudian summa Nuh summa ila Ibrahim, summa ila Musa, summa ila Isa, summa ila Muhammadin alaihi wassalatu wassalam. Ini hadis terkait dengan kisah cerita yang akan terjadi tentang apa? Manusia sangat gelisah. Takut dalam keadaan yang menyedihkan di hari itu nanti. Yaumul qiyamah yaumun azimun syadidul ahwal. Perhatikan, berkata rahimahullah taala, hari kiamat adalah hari yang sangat besar. Syadidul ahwal, yakni memiliki ahwal syadidah. Keadaan yang mengerikan, keadaan yang sangat dahsyat. Haul zamannya ahwal. Keadaan yang besar, yang sangat mengerikan. Kita tadi dapat cerita dari ya kan? Ahuna Abu Zanwar terkait dengan apa kejadian gempa di Palu. Mengerikan. Belum lagi nanti di akhirat. Yang diawali dengan gunung semua yang berterbangan. Hancur langit dan bu, bumi semuanya. Terus kayak apa? Yahsyarun nasu fihi min awalihim ila akhirihim. Yahsyarun nasu. Manusia dikumpulkan di dalam hari di hari itu. Min awalihim dari zaman Adam sampai zaman paling terakhir nanti bangkitnya hari kiamat dikumpulkan pada waktu yang sama. Kama qala ta'ala kul innal awwalina wal akhirin lamatsu'una ila miqati yaumi ma'lum. Katakanlah Muhammad innal awwalina wal akhirin. Sungguh manusia yang paling awal dan yang paling akhir lamatsu'una. Lamatsu'una pasti mereka dikumpulkan kepada mengikut kepada waktu hari yang telah ditentukan. Dan ini pasti. Bukan sekedar dongeng. Wa qala ta'ala yawma yajma'ukum li yawmil jam'i. Yaumul jam'i yaumul qiyamah. Yawma yajma'ukum pada hari Allah mengumpulkan kalian li yawmil jam'il. Ya kan? Li yawmil untuk hari perkumpulan. Dalika yaumut tagobun. Itulah hari tagobun. hari kia, kiamat. Hari perhitungan. Hada yaumul kiamat, yaumun Misluma kalallahu fihi ta'rujul malaikatu warruhu ilaih fi yaumin kana mikdaru khamsina alfasana. Ini hari kiamat, hari yang Allah katakan semisal dengan dalam firman-Nya ta'rujul malaikatu malaikat naik. Arajaya rujumannya naik. Waruh dan Jibril alaihissalam bersama para malaikat itu. Malaikat secara umum disebutkan. Kemudian roh secara khusus Jibril. Untuk tentang apa kedudukan Jibril adalah lebih tinggi. Jibril musuhnya siapa? Jibril musuhnya siapa? Hah? Hah? maksudnya Yahud dan Roh, Rafidah. Nah. Ini ilaihi. Para malaikat Di antaranya adalah roh yas adu. tidak ruju naik ke atas pada hari yang ukurannya yang apa Mekdarnya. ukurannya adalah khamsina al-fasana. lima apa khamsin lima puluh ribu tahun. Fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan sabar yang jamil. Sabrul jamil ini sebagaimana kisahnya Yus, apa Abu Yakub. Siapa? Abu Yakub, apa Abu Yusuf Yakub alaihissalam. Sabrun jamil. Sebagaimana kisahnya Aisyah taala anha. Tatkala dituduh dengan apa? Tuduhan zina. Sabrul jamil ini apa? Kita kan ngomong tidak juga enggak dipercaya. Jadi nggak usah ngomong. Tunggu nanti keputusan dari Allah Subhanahu wa taala bersabar. Ini kisahnya Aisyah radhiyallahu dengan apa? Beliau Aisyah mencontoh abunya Yusuf Yakub alaihissalam. Innahum yarawnahu ba'ida. Sungguh mereka melihat ini sangat jauh. Wa narahu qariba Yauma takunu sama'u kal muhl. Wa takunu jibalu kal ihn. Nengok. Pada suatu hari as-sama'u kal muhl. Matahari itu apa? Langit seperti apa? Muhl. Wal jibal kal ihn. Jadi semuanya berhamburan. Ada seperti kapas. Antum tahu kapas? Kena angin yang sekitar jadi terbang. Itu nanti hari seperti itu, hari kiamat. Langit dan gunung-gunung berhamburan kayak apa? Kayak kapas dan kayak bulu dan yang semisalnya. Wala yus'alu hamimun hamima. Yufassarunahum yawaddul mujrimu law yattadi min adabi yaumin min yaum yaumi idin bibani wa sahibati wa akhi wa fasilati lati tuwi wa man fil ardi zaman summa yunji. Jadi orang mujrim kafir punya keinginan seandainya menebus siksaan Allah di hari itu dengan anak-anaknya. Bukan tebusan. Istrinya, saudaranya, kabilanya, semuanya. Anak keturunannya. Bahkan seluruh wadah yang ada di bumi ini kalaulah boleh jadi tebusan akan dibikin tebusan kemudian dia mau selamat. Tapi nggak akan bi, nggak akan bisa. Mahfum? Nah ini. Ini nanti. Dan ini fakta. Ini bukan dongeng. Ini Al-Quran. Ya kan? Kita kaum muslimin benar-benar sangat percaya. Akan adanya si kafir nanti akan menebus dengan seluruh apa yang ia miliki, bahkan seluruh penduduk bumi kalau memang bisa dibikin mana menebusnya untuk keselamatan di dia. Maka kalau itu kita harus menebus semua beban berat nanti dengan amalan kita kita yang baik. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti bekal kita untuk menebus semua perkara yang akan kita lewati dalam keadaan susah payah di hari itu. Di antaranya adalah kita menetapkan apa apa yang Allah tetapkan bagi dirinya. Nama-nama dan semua sifat-sifatnya jangan kita ingkari, jangan kita kritisi, jangan kita preteli, jangan kita apa? korupsi. Jangan kita apa? ganti dengan apa yang kita inginkan. Nah, tapi apa yang Allah miliki tentang sifat-sifatnya maka kita akui, kita tetapkan dan kita sucikan Allah dari semua sifat-sifatnya mah makhluk. Mahfum. Inilah insya Allah bekal bagi kita nanti. Maka oleh itu taklim kita ini semoga saja sebagai hitungan bekal dengan kebaikan kita nanti untuk menghadapi hari yang sangat mengerikan tersebut. Dengan demikian pelajaran tauhid ini bukan sebatas sekedar apa? iseng-isengan, satu hari dua hari selesai. Tapi kita ulang-ulangi supaya terus tertancapkan dalam pikiran kita dan akidah kita sampai hari kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak sembarangan. Fawa yawmun azimul hauli. Fawa yawmun azimul haul. Yufza'un nasu fi yawmal qiyamah. Hari kiamat adalah hari haul yang sangat besar. Ya kan? Haul itu apa? Perkara yang menyedihkan yang sangat besar. Manusia semuanya pada hari itu yufja, terkejut. dukar buhum. Kesedihan mereka sangat yastad. dukar buhum. Kesedihan mereka benar-benar sangat sedih. Makhluk itu ya ikhwah, perhatikan. Kebaikan yang mungkin kita bisa lakukan berupa harta, berupa waktu, berupa tenaga, dan berupa sifat maknawi yang ada pada kita. Di antaranya adalah tidak dengki kepada orang lain, tidak iri, ya kan? Tidak dongkol tanpa tanpa tuntutan syar'i. Ini semua termasuk apa? Bekal untuk akan kita tebus kesedihan yang akan ada pada di, di hari di hari itu. Jadi siapa yang memiliki harta, siapa yang memiliki waktu, siapa yang memiliki kesempatan, ini semuanya telah digunakan dalam kebaikan. Semoga saya sebagai apa? Untuk mengentas kita dari kesedihan yang akan terjadi di hari itu. Baik. Perhatikan, kasihan umat di sana. Kalau enggak di openi ini nanti enggak dengar di sana. Jadi yastaddu karbuhum wa semua Allahul mukminin, muminin itu yaqulun idhabu ila abikum Adam yasfa ila nas. Allah mengumpulkan manusia, orang-orang mukmin, maka mereka berkata, "Pergilah kalian kepada bapak kalian Adam." Adam adalah Abul Basar. Bapaknya seluruh manusia. Lesfa'ilana supaya Adam ini membawa syafaat kepada manusia dari Rabbnya. Akan syafaat tadi dengan syafaat tadi apa mereka akan tertenangkan dalam dari keadaan yang menyedihkan tadi. Wa huwa muyassarun alal mu'minin. Wa huwa muyassarun alal mu'minin. Ya ini kesedihan tadi akan muyassar akan dipermudah atas orang-orang mukmin. Tengok atas orang-orang mukmin. Kalimat mukminin jangan kemudian gampang yang penting berkata kami beriman. Tapi iman memiliki konsekuensi. Bagaimana tuntutan iman yang benar terkait dengan ilmu kita? Bagaimana pengamalannya terkait dengan umur kita? Bagaimana kita menggunakan umur kita terkait dengan harta kita? Dari mana kita dapatkan dan kemana kita belanjakan? Ini makna iman yang benar karena iman adalah kaulun wa amalun. Perkataan dan juga per perbuatan. Salat kita, puasa kita dan semisalnya. Ini semua adalah waktu yang harus kita lewati untuk benar-benar membuktikan iman yang benar. Wa wa 'alal mu'minin yaumun yasirun 'ala ahlil iman. Hari yang sangat gampang atas ahlul iman. Walakinnahu asirun 'ala ahlil kufur billah kan tapi hari itu hari yang sulit yang menyulitkan yang sangat sulit atas orang-orang kafir dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yawman 'alal kafirina asira. Wa kana yawman 'alal kafirina asira dan adalah hari kiamat adalah hari yang sulit atas orang-orang kafir, menyulitkan orang-orang kafir. Hada yawmun asir. Ini adalah hari yang sangat sulit yakni binisbah ila ada illa yakni keterkaitan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza nukira fil naqur fadzalika yauma idzin yaumun asir 'alal kafirin ghairu yasir. Maka apabila nukira fil naqur apabila terompetullah ditiupkan, maka hari itu adalah hari sulit bagi orang-orang kafir. Hari yang sulit ya kan? 'Alal kafirin ghairu yasir. Tidak gampang atas orang-orang yang kafir. Hari yang sangat sulit Hari yang tidak gampang atas orang-orang yang ka kafir. Alal kafirina ghairu yasir. Yasir itu gampang. Dinafikan dengan gair. Maknanya apa? Tidak gampang atas orang-orang ka kafir. Tidak mudah. Tayyib wa taqaddama annahu ya'raqun nasu fihi arqan adiman ala qadri khotoyahum. Dan telah lewat. Telah berlalu penjelasan bahwasanya manusia nanti akan berkeringat di dalam hari itu dengan keringat yang sangat besar sesuai dengan kadar dosa-dosa mereka. Menunggu mannya yablughu mannya belugu di antara mereka keringat mereka sampai kepada apa? Sampai ke apa sampai apa sampai ke mata kakinya. Kap mata kaki. Di antara manusia keringatnya ya ada sampai apa? Sampai ke mata kaki. Yakhuduhu kama yukhadu as-sailu. Nah, dia ya kan, melangkah di keringatnya ini yang tadi sampai mata kaki sebagaimana sail itu dilewati. Kemudian seorang itu melewati sail. Sail itu apa? Banjir. Banjir, antum tahu banjir yang setinggi telapak, setinggi apa setinggi? Be, apa setinggi apa mata? Mata kaki. Nah, seperti itu perumpamaannya. Kita lewat di jalan aspal. Kemudian airnya sampai mata kaki. Itulah perumpamaannya. Wa minhum man yartafi'ul arqu ma'ahu ila rukbati dan di antara mereka ada yang keringatnya naik sampai ke lututnya. Wa ila hakwihi sampai ke pinggulnya. Wa man yulzimuhu al arqu iljaman ada yang benar-benar apa? dibelenggu oleh keringatnya. Mahfum? Ha. Fayatuna Adam maka mereka datang kepada Adam. Inilah awalnya hari kiamat. Inilah keadaan ngeri pada hari kiamat yang keringatnya ada sampai apa? Sampai ke pinggulnya, sampai ke lututnya. Ada yang terbelenggu dengan keringatnya. Sesuai kadar apa? Kadar dosa-dosa yang dia lewati di dunia. Di dunia. Maka mereka datang kepada Adam. Al-mu'minuna ya'tuna Adam. Orang-orang mukmin datang kepada Adam, yakulun, mereka berkata, anta abul basar. Engkau, wahai Adam, adalah bapaknya manusia. Khalaqakallahu biyadihi wa asjadalaka malaikatahu wa allamaka asma'a kulli syai'in. Allah telah menciptakan kamu dengan tangannya, tangannya Allah. Dan mensujudkan malaikat-malaikatnya kepada kamu. Dan Allah mengajari kamu nama-nama segala sesuatu sesuatu. Syahid kauluhu khalaqakallahu biyadihi. Nah, syahid. Apa mana syahid? Sebagai saksi, sebagai bukti. Bahwasanya hadis ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Lima khalaq tu biyadaya. Di sini bahwasanya Rasulullah mengatakan. Menukilkan riwayat apa? Menyampaikan kepada kita. Bahwasanya manusia nanti akan berkata kepada Adam bahwasanya engkau telah diciptakan oleh Allah dengan tangannya. Ini kabar dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan perkataan manusia nanti kepada Adam. Di antaranya adalah perkataan ini. Khalaqakallahu biyadihi. Allah menciptakan kamu Adam dengan tangannya. Mafhum? Yat mudab kepada ma'rifah. Seperti kita bilang kolami penaku. Ya kan? Kalau Answati, apa? Topik kopi aku. Seperti itu. Fi isbatu sifatil yad kama qala ta'ala wa ma man'aka antas sudah lima kolak bi biadaya. Di dalam hadis ini ada penetapan sifat tangan. Bagi Allah Azza wa Jalla sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Ma mana aka? Apa yang menghalang engkau wahai iblis? Antas sudah. Engkau bersujud Lima, kepada apa yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku. Khalaqallahu Adama biyadihi hadhi mizatun li Adama wa khosisatun li Adama khalaqallahu biyadihi mubasharatan. Allah telah menciptakan Adam dengan tangannya, inilah miza. Apa makna miza? Hmm? Keistimewaannya Adam. Khosisat, kekhususan bagi Adam. Allah ciptakan Adam dengan tangannya langsung mubasarotan. Apa nama mubasarotan? Lang langsung. Seperti aku katakan, aku bubi kolami. Aku menutup menulis dengan penaku langsung. Nah. yusofu biliade ini Maka Allah disifati dengan dua tangan. ini dengan dua tangan. Lima tu biyadaya dengan kedua tanganku. Qala jalla wa ala bal yadahu mabsutatani. Allah jalla wa Allah jalla wa berfirman bahkan kedua tangannya terbentang keduanya. Ini bantahan kepada siapa kepada kepada Yahud yang mereka bilang bahwasanya Allah adalah kikir. Apa? Terbelenggu. Bahkan kedua tangan Allah terbentang. terbentang. Fauma yadani hakikotani la majazan kama yakulu a'da'ullahi minal jamia wal mu'tazilah wa asbahihim. La. Bal yadani hakikotani. Perhatikan di sini. Fahuma maka keduanya adalah tangan yang sebenarnya bukan makna majazi. Bukan makna kiasan. Tangan kiasan daripada kekuasaan Tangan kisah daripada nikmat dan yang semisalnya bukan. Sebagaimana perkataannya musuh-musuh Allah. Tengok di sini katakan. Bukan sebagaimana perkataannya musuh-musuh Allah. Siapa mereka musuh-musuh Allah? Jahamiyah dan Mu'tazilah. Wa asbahim dan orang-orang semisal dengan mereka. Tengok. Maka siapa yang mengingkari tangan bagi Allah berarti di sini terhitung sebagai musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan dari Syekh bin Bas rahimahullah taala. Maka kalau itu kita menjumpai sebagian orang menerjemahkan walladzi nafsi biyadihi, mereka bilang apa? Dan demi jiwaku yang ada dalam kekuasaan Allah. Mahfum? Tangannya ditiadakan, diganti dengan kekuasaan. Dan inilah yang mereka inginkan bahwasanya tangan di situ makna majazi. Hakikatnya adalah kud, kudroh katanya. Inilah perkataan-perkataannya musuh-musuhnya Allah, Jahmiyah dan Mu'tazilah dan orang-orang yang semisal dengan mereka. Orang-orang yang serupa dengan mereka. Tidak, bahkan kedua tangan yang sebenarnya. Yusufu bihima Rabbuna Jalla ala. Dengan keduanya, dengan kedua tangan tadi Allah, Rabb kita disifati dengannya. Dengan kedua tangan. Latas bau aidil basar wala aidi ghairil basar. Kedua tangan Allah tidaklah atau tangan Allah tidak menyerupai tangan-tangannya manusia dan juga gak menyerupai tangan-tangan selain manusia. Dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Enggak menyerupai tangannya malaikat, enggak menyerupai tangannya jin, enggak menyerupai tangannya syaitan, enggak menyerupai tangannya siapapun selain manusia dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Layas bahu aidil makhlukat. Enggak serupa dengan tangan-tangannya para makhluk. Yadani adimatani la ikotani billahi. layas bahu fiha khalqahu. Kedua tangan yang sangat agung, keduanya agung, keduanya layak dengan keagungan Allah. Tidak menyerupai di dalam sifat tangan Allah dan ciptaannya Allah. layas bahu fiha khalquhu. Kasam wal basar wal qadam wal ghadab wal ridha wal rahmah wa ghadada min sifati subhanahu wa ta'ala. Seperti sifat Allah pendengaran, penglihatan, telapak kaki atau kaki, kemarahan, ridha, rahmat dan yang lainnya dari sifat-sifat Allah Jalla wa ala. Kullu wa taliku bila seluruhnya adalah sesuai dengan keagungan Allah yang layak dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La yusabihu fiha khalqahu jalla wa ala. Atau la yusabihu fiha khalquhu jalla wa'ala. Enggak ada makhluknya yang menyerupai sifat-sifat Allah tadi. Kama qala ta'ala laisa kamisli syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamisli syai'un. Laisa kallahi syai'un. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Dan dia Allah dalam maha mendengar dan maha melihat. Pendengaran yang hakiki, penglihatan yang sebenarnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Alam yakullahu tak pernah ada baginya seorang pun yang sepadan dengan Allah, sifatnya dan datnya. Fala tadribu lilal amsal. Jangan kalian membuat perumpamaan bagi Allah, penyerupaan bagi Allah. Innallah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sungguh Allah mengatakan sedangkan kalian tidak mengetahui. Hal ta'lamu lahu samia. Hal ini maknanya nafi. Hal ta'lamu lahu samia. Ini kamu tidak mengetahui bagi Allah itu adalah sepadan dengannya. Hal ini maknanya apa? Nak? Nafi. Kamu enggak akan mengetahui bagi Allah itu adanya sepadan zatnya dan sifat-sifatnya. Baik. Insyaallah sampai sini kita cukupkan dan kita sambung pada waktu yang datang. Walhamdulillahirabbil alamin.